Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-13 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Ashari sebagai Ki Kempang, Rifki sebagai Kitambirang, Wenda Lubis sebagai Gohrupa, Lanti sebagai Laksmi, Agus sebagai Kitarmat, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang berhasil menyelamatkan Laksmi dari rumah Ki Gempang dan juga Anting Wulan sempat mendapat perlakuan tidak sopan dari Candalagati yang tidak mau dicampuri urusannya. Setelah Anting Wulan berhasil menyelesaikan masalah kecil itu, ia pun kemudian pergi ke pantai selatan untuk bertemu dengan Sang Dewi atau Nyi Roro Kidul. Sekarang Anting Wulan tengah bersemedi. Batinnya ia tujukan untuk memanggil penguasa Laut Kidul. Aku datang ingin bertemu denganmu. Terimalah kehadiranku ini, Sang Dewi. Aku butuh pertolonganmu. Sambil memanggil-manggil dengan nada lirih dan diiringi beberapa kalimat mantra, Anting Wulan memusatkan segala pikiran dan batinnya pada gua karang itu. Ombak masih bergulung dengan derasnya. Sebagian cipratan airnya membasahi baju dan wajah Anting Wulan. Setelah beberapa saat Anting Wulan tenggelam dalam semedinya. Akhirnya ia pun membuka matanya sambil menarik nafas kecewa. Kenapa Sang Dewi tidak juga mendengarkan panggilanku? Apakah ia tidak mau menemuiku? Atau barangkali ia sedang tidak berada di tempatnya? Sang Dewi, aku berharap sekali dapat bertemu denganmu. Aku benar-benar membutuhkan pertolonganmu. Pada siapa lagi aku berharap untuk meminta bantuan kalau bukan padamu? Ya, aku memang menyadari bahwa selama ini aku tidak pernah menemuimu atau mengunjungimu. Kesalahanku sudah terlampau banyak padamu. Oh, maafkanlah aku, Sang Dewi. Izinkanlah aku bertemu denganku. Kau harus tahu apa yang menjadi bebanku. Oh. Anting Bulan kelihatan sedih sekali karena tidak berhasil menemui sang Dewi. Perlahan ia bangkit dari atas bongkahan batu karang itu, kemudian ia melangkah ke sebuah tempat, di mana tempat itu juga terdapat batu karang. Baiklah. Mungkin sekarang kau belum bisa bertemu dengan Usang Dewi. Tapi aku berharap besok kau mau menerimaku. Huh. Debur ombak ini begitu terasa sekali di dalam hatiku. Dan kesunyian malam ini seakan-akan membawaku teringat pada masa laluku. Lagi-lagi aku harus menyebut namamu Kakang Saka Palwa. Sudah cukup lama kita berpisah dan aku seakan-akan mempunyai dosa yang teramat besar terhadapmu. Dan dosa yang paling mengganjal di dalam hatiku karena aku tidak bisa menjaga kekayaan anak kita. Oh, entah bagaimana aku harus menebus segala dosa-dosaku ini, kakak. Aku sekarang benar-benar menderita batin. Hatiku terasa sakit sekali. Kalau saja aku bisa bertemu denganmu sekarang, Ingin sekali aku menangis dan meminta maaf. Kang Saka, sekarang aku baru terasa sekali kepedihan hatiku ini. Setelah kau pergi dan anak kita lenyap diculik Lastri, aku begitu terasa kesepian, Kakak. Dan tak ada lagi orang dekat yang bisa kuajak bercengkrama dan membagi suka dan duka. rembulan satu persatu jatuh membasahi pipinya yang lembut. Ia nampak menyesali sekali semua dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Hatinya benar-benar kesepian, sunyi seperti lautan pada malam hari. Setelah beberapa saat ia tenggelam dalam lamunannya yang menyedihkan, kemudian ia pun segera melangkah meninggalkan pantai itu. Sementara itu di rumah Ki Gempang, Ki Gempang nampak marah sekali karena orang-orangnya gagal menangkap Gati dan Kantini. Eh? Pekerjaan kalian semua seperti kotoran kerbau. Hanya menangkap dua cecurit begitina saja kalian tidak mampu. Eh? Ah, benar-benar memuakan. Kita bilang, Sekarang masalah keamanan dan penjagaan di rumahku ini sepenuhnya aku berikan padamu. Kerjakan tugasmu dengan baik. Atur segala posisi dengan ketat. Aku tidak mau lagi ada orang luar yang membuat kekacauan di tempatku. Dan satu lagi, Kau harus ingat, dua orang wanita tadi pasti akan datang kembali ke rumah ini. Karena dia memang dendam terhadapku. Untuk yang kedua kalinya, aku tidak mau kau gagal menangkap mereka. Kau paham itu? Iya, Ki. Ah, sekarang bubar. Ingat sekali lagi, berketat penjagaan di segala posisi. Jangan sampai ada yang lengah. Iya, Ki. Eh, ayo bubar! Bubar! Atur posisi masing-masing! Kemana lagi si Goh Rupa itu? Huh? Kenapa dia belum juga muncul-muncul? Apakah ia gagal menangkap kembali Laksmi? Ah, sial! Karena merasa kesal menunggu Goh Rupa belum juga muncul, Ki Kempang pun melangkah masuk ke dalam rumahnya. Tapi baru saja ia tiga langkah menapak, tiba-tiba goh rupa muncul dari balik pintu pagar. Ki. Eh, uh, pondok Laksmi telah kosong, Ki. Mungkin mereka sudah meninggalkan tempat itu. Saya rasa mereka sudah tahu kalau saya akan datang ke situ. Ki. Eh, bodoh, bodoh. Kenapa kau hanya mencari di pondoknya saja? Kenapa? Kenapa tidak mencari ke tempat lain? Saya sudah mencari kemana-mana, Ki. Bahkan saya hampir memasuki daerah terlarang itu. Ah, keparat. Ini pasti ada orang lain yang campur tangan membantunya. Ah, rupa. menurutmu siapa orang yang telah menyelamatkan Laksmi itu, ha? Uh, eh, mungkin wanita yang berada di kedai Kitahim itu, Ki Gempang. Oh, maksudmu wanita yang bernama Anting Wulan I itu? iya, iya Ki Gempang. Saya rasa dialah yang turut campur dengan masalah ini. Siapa lagi orang desa yang mampu bertindak demikian kalau bukan wanita itu, Ki? Ah, kalau begitu, cari wanita itu di kedai Kitahim. Ayo. Uh, uh, uh, maaf, Ki Gempang. Kedai kita him juga ditutup. Sepertinya dia juga telah meninggalkan desa ini. Ah, berdebah, berdebah. Ah, kenapa orang-orang desa Tamyang ini jadi semua bodoh? Ah, apakah aku kurang baik terhadap mereka? Semua warga desa ini hampir seluruhnya aku berikan pinjaman uang. Tapi kenapa mereka jadi bodoh begitu? Eh, keparat. Ah, sudahlah kau rupa. Kembalilah ke tempatmu. Uh, iya, Ki. Sial, sial. Kenapa aku jadi semakin tegang saja? Tiba-tiba saja aku merasa takut dengan kehancuran. Wah. Apakah semua yang kumiliki ini akan hancur? Ah, tidak. Itu tidak boleh terjadi. Aku tidak mau semua yang kumiliki ini musnah begitu saja. Aku sudah terlalu letih berjuang untuk mencapai kejayaan ini. Kalau sekarang akhirnya harus hancur, itu sama saja kesia-siaan yang kumiliki. Ah, kenapa aku harus takut? Bukankah anak-anak buahku cukup banyak? Dan aku juga memiliki olah kenuragan yang tinggi. <laughs> Ah, bodoh sekali aku ini. Ya, aku tidak perlu tegang atau takut. Dan biarlah warga desa ini meninggalkan desanya. Aku toh bisa mendatangkan orang-orang lain kemari. Kemudian mereka menjadi orang-orangku. Eh, <laughs> pergilah kau warga desa yang bodoh. Kalian memang tidak pantas untuk tinggal menetap di desa Tamyang ini. Kenapa kita harus melewati tempat yang seperti ini, Ayah? Tidak ada jalan lain untuk selamat kecuali melewati jalan ini. Kau tidak perlu takut. Ayah cukup hafal daerah ini. Sebentar lagi kita akan sampai di perbatasan desa Kendang. Ayo. Iya, ayah. Laksmi dan ayahnya kita remat. rupanya tengah menyusuri jalan setapak yang dipenuhi semak belukar berduri. Keduanya sudah jauh meninggalkan desa Tamyang dan hampir saja memasuki perbatasan desa Kendang. Kau lihat itu. Kita sudah sampai di perbatasan desa Kendang. Ah, untung saja malam ini bulan purnama. Jadi kita tidak terlalu sulit untuk menelusuri jalan ini. Ayo. Sebentar, Ayah. Oh. Kaki saya menginjak duri, Ayah. Ah, cepatlah. Ayah khawatir orang-orangnya di Gempang memburu kita. Iya, iya, Ayah. Sebentar. Ayolah, Ayah. Sudah kau cabut curinya. Sudah, Ayah. Ayo, kita sudah dekat dengan perbatasan itu. Kalau kita sampai di desa Kendang, kita akan langsung menemui Kuarta. Uh. Kenapa, Laksmi? Kelihatannya kau murung. Sudahlah, lupakan kesedihan itu. Sebentar lagi kita akan sampai di Pondok Kuarta. Wajah Laksmi memang murung. Ia sepertinya enggan untuk bertemu Kewarta. Ia merasa malu dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Ketika keduanya telah melewati perbatasan desa Kendang, tiba-tiba saja Laksmi berhenti melangkah. Eh, ada apa? Kau berhenti? Ah, iya. Oh, kau malah menangis. Kita sudah dekat dengan pondok kewarta, Laksmi. Kita tinggal di desa Kendang akan sedikit tenang. Apalagi yang kau sedihkan? Saya... Saya malu, Ayah. Diri saya sudah ternoda. Rasanya saya tidak pantas untuk bertemu dengan kakak Kewarta. Saya sekarang telah ternista. Semua yang kau alami itu bukan atas kemauanmu, nak. Kau tidak perlu malu atau merasa bersalah. Ayah tahu siapa Kuarta. Lasmi juga tahu siapa kakang Kuarta. Dan Lasmi, dan Lasmi yakin bagaimanapun diri Lasmi, kakang Kuarta masih mencintai saya. Karena ketulisannya itulah, Rasmi merasa malu ayah. Malu sekali. Saya sekarang seolah-olah tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Oh, kalau kau tidak ikut ayah dan tidak tinggal bersama Kuarta, lantas apa? Lantas kau mau kemana? Biarlah saya pergi jauh, sejauh-jauhnya. Saya akan membawa diri saya yang sudah ternista ini, ayah. Oh. Jangan, nak. Ayah tidak mau kau lakukan itu. Apakah kau tega meninggalkan ayah yang sudah tua ini? Kau tahu, ketika kau berada di rumah Ki Kempang, ayah datang bermaksud mengambilmu. Tapi apa? Apa yang ayah terima? Ayah telah dikasari oleh mereka. Ditendang. Sampai ayah menangis terseduh-seduh. Oh, itu semua ayah lakukan demi kau. Demi anakku satu-satunya. Kalau kau tiba-tiba meninggalkan ayah. Oh, betapa malangnya ayah ini. Ayah akan benar-benar sebatang kara. Laksmi Lihat baik-baik. Tata bayamu yang sudah tua renta ini. Apa kau tega membiarkan aku menderita? Karena memikirkan kau. Oh, sang yang aku. Malam benar nasibku ini. Laksmi, sebagai orang yang masih percaya pada Yang Maha Kuasa, seharusnya kau percaya pada takdir dan nasib. Kalau kau sekarang mendapat cobaan seperti ini, itu semua atas kehendak yang Maha Pencipta yang kuasa memberi cobaan ini padamu, pada kita. Bukan bermaksud menyesatkan hambanya, tapi dia memberikan peringatan pada kita agar kita sadar dan ingat. Sudahlah, hapus air matamu. Urungkan niat tidak baikmu itu. Ayah. Maafkan Laksmi, Ayah. Laksmi hilap. Laksmi sebenarnya tidak bermaksud mengecewakan Ayah. Sudahlah. Hapus air matamu. Kita jalan lagi. Nanti Ayah akan menceritakan apa yang telah kita alami pada Kuarta. Untuk masalah Laksmi sendiri, Ayah tidak perlu bicara. Biarlah Laksmi yang akan bicara sendiri. Ya, syukurlah kalau kau ingin bicara sendiri. Artinya kau mulai mempercayai isi hatimu sendiri. Ayo. Iya, ayah. Kembali keduanya melangkah menyelusuri jalan setapak. Malam telah berlari dengan cepat. Jejak-jejak bulan purnama masih tertinggal di langit biru. Dan perlahan matahari pun mengintip dari langit timur. Thank tidak salah, pondok itulah pamannya Kuarta. Ayo Laksmi. Iya, ayah. Eh, lihat. Bukankah yang keluar dari pondok itu Kuarta? Oh, syukurlah dia berada di pondoknya. Kidarmat dan Laksmi segera bergegas menghampiri seorang pemuda yang baru saja keluar dari pondok sederhana itu. Pemuda ini pun nampak kaget melihat kehadiran Kitarmat dan Laksmi. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? apakah benar orang yang ditemui Kitarmat dan Laksmi itu adalah Kuwarta? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.